Sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Asdi Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi Rahimahullah taala. Dan kita sebagaimana biasa juga akan membaca dari syarah atau penjelasan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi Rahimahullah taala. Disebutkan di dalam akidah ini yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah secara umum walaupun ada beberapa kalimat yang disebutkan oleh Al-Imam atau Hawi di dalam buku beliau ini yang dikritik oleh para ulama. Tetapi secara umum, secara global, kebanyakan itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka para ulama mengambil dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah yang pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wahidun la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala itu satu dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a misluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yu'jizuhu dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan qadimun bila tidak Allah itu adalah qadim. Terdahulu tidak ada awalnya. Daimun bila tiha terus menerus dan tidak ada akhirnya. Demikian disebutkan oleh beliau. La yafna wa la yabid. Allah Subhanahu wa taala tidak tidak hancur, tidak akan hilang terus menerus. Walayakun ilama yurid tidaklah sesuatu itu terjadi kecuali dari apa yang Allah kehendaki. La bluguhul auham. Angan-angan manusia itu tidak sampai untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Wala alaham Demikian juga pemahaman mereka itu tidak sampai untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Koyumun la yanam. Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi makhluknya berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Khaliqun bila hajah. Allah itu yang menciptakan dan tidak ada keperluan dengan Allah menciptakan makhluknya itu. Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak. Razikun bila mu'nah. Allah memberi, memberi rezeki. Dan tidak berbekal. Ini tidak perlu untuk kemudian mengumpulkan. Allah maha kaya. Mumitun bila makhafah. Allah mematikan makhluknya dan tidak takut. Demikian beliau sebutkan di awal-awal akidah ini. Dan yang terakhir kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat, yaitu bahwa jihad maka bersama dengan para pemimpin. Demikian juga untuk kita sholat di belakang imam-imam. Walaupun mereka dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Dan wajib kita tetap taat kepada mereka. Wal hajju wal jihad fardhon madian ma'ulil amri min aimatil muslimin. Haji demikian juga jihad adalah dua kewajiban yang terus-menerus bersama dengan para pemimpin. Dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, barihim wa fajirhim baik mereka orang-orang yang yang bagus, yang soleh ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ila kiamisa'ah sampai hari kiamat. Terakhir kita sebutkan permasalahan ini. Demikian juga disebutkan wa nu'minu bil kiramil Kita beriman dengan para malaikat yang mulia Al-Katibin yang menulis amalan kita ini. Amalan yang bagus, demikian juga amalan-amalan yang berupa kemaksiatan. Fa Allah ja'alahum alaina hafidin. Allah menjadikan mereka itu sebagai penjaga kita. Mencatat amalan-amalan kita semua. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan akidah disebutkan di sini yang ke-111 dari akidah di dalam apa yang dituliskan oleh Al Imam Abu Ja'far atau Hawi dalam bukunya, bukunya ini Al-Aqidah atau Hawiyah. Wa nu'minu bi maut dan kita beriman ahlu sunnah wal jamaah kita semua beriman tentang malaikat maut yang mencabut nyawa yang mematikan manusia demikian juga jin demikian juga makhluk-makhluk yang punya nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala kita beriman dengan malaikat yang mematikan makhluk-makhluk tersebut al-muwakkal yang mereka itu dibebani tugas biqab untuk mencabut arwahil alamin ruh-ruhnya alam dan alam pernah kita sebutkan bukan di dalam al-usul as-salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa kullu ma siwallahi alam dan setiap yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam jadi di sini malaikat maut mereka bertugas untuk mencabut ruh-ruhnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini di dalam Al-Qidah atau ya syarahnya yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala di antaranya dalilnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Katakan wahai Muhammad, yang mematikan kalian itu adalah malaikat maut. Alladzi ukila bikum yang diperintahkan untuk mencabut ruh kalian. Suma ila rabbikum turja'un, kemudian kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, roh kalian itu akan dikembalikan. Ini dalil bahwa Allah SWT memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh-ruh kita semua. Demikian juga hatta idza jaa ahadakumul mautu tawafathu rusuluna. Sampai ketika datang kepada salah seorang kalian kematian itu, maka rasul-rasul kami, ini utusan-utusan kami, yakni ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Demikian juga di dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa ketika datang kematiannya. Dibicarakan oleh para ulama di sini, sebutkan oleh Ibnu Abdul Is, yakni apa yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang disebutkan bahwa yang mematikan itu adalah malaikat al-maut. Ini yang pertama. Surat As-Sajdah tadi. Ayat yang ke-11. Kemudian yang berikutnya yakni rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tadi yang terakhir, Allahu yatawaffal anfus hina hina mautiha. Allah Subhanahu wa taala mematikan jiwa ketika datang kematiannya. Bagaimana ini? Seakan-akan terjadi perbedaan. Kemudian beliau mengatakan mendudukkan di sini qulu dzalika biidznillah. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa qada'ihi wa qadarihi kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Wa wa amrihi, hukum Allah demikian juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasahat idafatul atawafa ila kuli bihasbihi. Jadi sahih boleh untuk kemudian disandarkan untuk yang mematikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan atau kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencabut nyawa hamba tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau terhadap rasul-rasulnya ini tadi. Ila kulin kepada semuanya tadi sesuai dengan keadaannya. Jadi tidak ada kemudian dipermasalahkan. Jadi Allah SWT yang memerintahkan malaikat maut dan malaikat maut itulah termasuk dari putusan-putusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dibicarakan tentang masalah ruh bahwa malaikat maut itu adalah yang mencabut ruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala Terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah ruh itu apakah dia itu bagian dari badan atau tidak bagian dari badan atau suatu yang tenang atau dia cuma suatu yang abstrak atau bagaimana? Ini dibicarakan oleh mereka. <clears throat> Kemudian disimpulkan di sini oleh beliau di halaman 603. Ini bisa ditulis Wattafaqa ahlus sunnah wal jamaah ala annaha makhluqah. Sepakat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah maksudnya para ulama yang mereka itu berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal jamaah, yakni mereka itu ber, bersepakat, berkumpul, tidak berpecah belah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwa ruh itu adalah makhluk, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahwa yang menukilkan kesepakatan ini adalah Muhammad bin Nazir bin Nasr al-Marwazi demikian juga Ibnu Qutaibah Jadi ini sepakat mereka semua para ulama bahwa ruh kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya kesepakatan di antara para ulama setelah tadi tadi yakni dicatat bahwa itu adalah makhluk waladhi yadullu alil kitab wa sunnah wa ijma' ashabah demikian juga yang menunjukkan padanya Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi demikian juga kesepakatan para sahabat Wa adilatul akal demikian juga akal anan nafsa jismun mukhalifu bil mahyah hadzal jism al mahsus. Ruh itu adalah nafs atau ruh itu adalah suatu jism. Jism yakni e, benda yang menyelisihi jisim atau badan yang kita rasakan sekarang ini, tangan kita, kaki kita. Jadi ruh itu adalah bukan badan kita ini. Sepakat. Ini ini ditulis bahwa bahwa jiwa atau ruh itu adalah benda bukan badan yang kita miliki ini sekarang. Wa wajismun nurani alawi. Walaupun sebagian di sini oleh Syekh Jamil beliau menyebutkan wala alam kalimat ini tapi demikian disebutkan oleh Ibnu Abil Is. Jadi ruh itu adalah benda nurani berupa sinar alawi yang tinggi. Jadi tadi sepakat mereka bahwa itu adalah apa? Badan atau benda selain badan kita ini sekarang ini, yang kita rasakan ini, yang untuk memegang atau mungkin e, menarik dan sebagainya atau kita lihat dengannya. Bukan itu. Tapi benda yang lain. Dan dia itu adalah nurani berupa sinar yang tinggi khafifun yang ringan, hayyun hidup mutaharik bergerak ini ruh. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Waktu itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ruh itu. Kemudian turunlah wahyu. "Qul ruhu min amri rabbi," katakan bahwa ruh itu adalah perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit ruh itu. Dalam Al-Quran ini, demikian juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan nanti tentang keluarnya ruh itu dari jasad kita ketika kita dalam keadaan mati. Jadi dia itu adalah jism, benda yang ringan, hidup, mutaharik, bergerak. Kemudian dikatakan permisalannya wa yasri fiha sarayanil ma' fil Disebutkan permisalannya seperti mengalirnya air dari mata air atau tempat keluarnya air itu, itulah ruh. Seperti keluarnya itu. Demikian juga permisalan yang lain wasarayani duhun fi zaitun lentera itu yang yang di situ ada minyaknya, itulah keluar di situ. Demikian juga permisalannya wanar fil fahm, api atau barang yang ada di dalam arang itu yang dia menjadi bara itu, seperti itu bersama dengan badannya itu. Ini dipermisalkan oleh beliau. Hamada madhadil a'dha salihah li qubulil athar al-faidah selama badan kita ini jasad kita ini masih pantas untuk menerima bekas yang mengalir pada ruh itu min hadal jism al-latif dari dari benda yang yang lembut tadi yaitu ruh itu bagiya dalikal jism al-latif sarian fi hadil a'dha maka masih ruh itu benda yang lembut itu ruh itu berjalan di badan kita ini Wa afadaha hadil asar dan berikan faedah bekas ini. Ruh kita ini memerintahkan untuk melihat-melihat. Ya kan? Ini dari dari hati kita, akal kita memerintahkan yang itu ruhnya itu. Maka kemudian kita melihat. Ini kita memerintahkan untuk tangan kita ini memegang, memegang. Selama masih pantas kemudian badan kita ini menerima roh tersebut untuk menggerakkannya dalam keadaan sehat, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih tersisa ruh itu dalam badan kita. Dan memberikan athar bekas minal his wal harakah wal irad al iradiyah. Dari his yakni panca indera, demikian juga gerakan keinginan. Kita ingin ini, ingin itu. Selama badan kita ini masih bisa menerima ruh itu, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bergerak, berjalan, makan, merasakan, merasakan manis, merasakan kesenangan, kesedihan dan sebagainya, maka dia masih bisa menerima. Masih masih bisa bercampur antara ruh itu dengan dengan badan kita. Wa idza fasadat hadhihi apabila rusak telah rusak ini. Dengan apa rusak itu? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi istilahil akhlat al-ghalidu 'alaiha dengan sebab lebih tingginya campuran yang berat atasnya wa kharajat an qabuli tilkal asar dan keluar untuk tidak mau menerima bekas dari keinginan roh itu sudah tidak bisa lagi entah mungkin dia ya ini tertabrak atau mungkin dia mungkin tertembak atau yang lainnya tidak bisa lagi diperintahkan badan itu roh itu tidak bisa lagi untuk melaksanakannya atau yang lainnya kehendak Allah Subhanahu wa taala faraqar ruh al badan maka ruh berpisah dengan badan tidak bisa lagi tidak bisa lagi bertemu antara ruh dengan badan. Wang fasola ila alamil arwah, ila alamil arwah. Maka berpisah dia dari menuju alam arwah, alam ruh. Ini secara ringkas adalah seperti itu. Ini selama ruh itu masih bisa bergabung dengan badan, maka masih tersisa kehidupan dia itu. Kalau kemudian Allah mengendaki dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka berpisah dan menuju ruh itu kepada alam arwah. <clears throat> Kemudian juga disebutkan di sini oleh beliau, beliau tentang dalil-dalil bahwa ruh itu adalah makhluk. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 62. Qalu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Berarti menunjukkan bahwa fahada amun ini umum. La taksis fihi biwajhin ma. Tidak ada pengkhususkan dari sisi yang lain. yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Zakaria, qad khalaqtuka min qablu wa lam taku Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Dan sungguh aku telah menciptakan engkau, wahai Zakaria, sebelumnya dan engkau walam taku syai'an dan engkau sebelumnya tidak ada." Ini menunjukkan bahwa itu adalah makhluk. Demikian juga dalam surat Al-Insan ayat 1, hal ata al-insan? Apakah datang kepada manusia hinu minadhar Suatu saat dari waktu-waktu, lam yakun sayan madhkura. Tidak ada sesuatu yang disebutkan ya. Ini tidak ada sebelumnya itu ruh. Tidak ada. Dia menunjukkan bahwa itu adalah makhluk. Dan yang namanya al-insan manusia itu ismun liruhihi wa jasadihi. Yani manusia itu adalah suatu benda yang terdiri dari ruh demikian juga jasad. Baru itu dikatakan manusia. Dia seorang manusia berarti menunjukkan apa? Di situ ada ruh yang menggerakkan dia. Demikian juga ada jasad yang kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan tadi. Itu baru dinamakan manusia. Kalau kemudian di dalamnya ada ruh, demikian juga ada jasad. <clears throat> kemudian setelah disebutkan bahwa kita beriman terhadap malaikat maut yang mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruhnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingat bahwa kalau dia kemudian berpisah dengan badan dia, ini ruhnya itu berpisah dengan badan dia, maka dia mendapati alam yang lain. Ini alam setelah kehidupan dia. Tidak ada lagi amalan. Oleh karena itu sampai disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiallahu anhu Waktu itu budak beliau yakni Hani Maula Utsman bin Affan menyebutkan bahwa Utsman bin Affan suatu saat beliau berdiri di atas kubur. Ini wakaf Utsman bin Affan ala kubur, ala kubur. Beliau berdiri di atas kubur ketika mau dikuburkan. Fabaka, kemudian beliau menangis hatta balat lihyatuhu sampai jenggot beliau itu basah. Menunjukkan bahwa dulu para sahabat biasa memelihara jenggot Sampai ketika menangis, jenggotnya dalam keadaan basah. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul, Innal qabr awal mana manazilil akhirah. Paman naja minha ba'dahu aisyarminhu. minhu. Sesungguhnya alam kubur itu, alam kubur. Setelah kita hidup kemudian berpisah jasad kita itu dengan badan kita, tidak bisa lagi diperintahkan badan itu. Maka memasuki alam kubur. Maka Nabi mengatakan sungguhnya alam kubur itu adalah Pertama dari rentetan-rentetan hari akhir. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya adalah mudah. Dan barang siapa yang sebaliknya tidak selamat, fama ba'dahu yang setelahnya itu adalah lebih lebih menyakitkan. Ini paman najamin fama ba'dahu esar minhu. Oleh karena itu Nabi mengatakan al jannatu wan naru aqrabu min syiraqi na'laikum. Surga dan neraka itu lebih dekat daripada kedua tali sendal kalian. Ya ini dekat sekali karena kalau kita mati sudah. Tidak ada lagi amalan. Apabila nikmat selamat di alam kubur itu berarti sudah surga. Surga Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala maka demikian dia mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dekat sebenarnya kita dengan surga dan neraka. Sampai Nabi tadi menyebutkan surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kita. <clears throat> dan disebutkan di situ oleh para ulama, ada ciri-ciri seseorang dikatakan dia dalam keadaan husnul khotimah. Ini mungkin bisa disebut ditulis di sini. Disebutkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ ciri-ciri seseorang dikatakan husnul khotimah. Mungkin bisa ditulis sebutkan di sini. Yang pertama adalah hadis Abdurrahman Mas'ud radhiallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Hadis yang sahih. Hadis yang terkenal yang masyhur. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ciri yang pertama. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan dia itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berapa banyak disebut disebutkan orang-orang soleh itu ditalkin oleh keluarganya, atau bahkan oleh oleh murid-muridnya. Dan Nabi sendiri memerintahkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Yani talkinlah orang-orang yang akan mati di antara kalian itu dengan kalimat syahadat ini. Dan disebutkan di dalam bahasan Bulughul Maram bahwa hukumnya itu adalah sunnah. Disebutkan juga kadang makruh apabila terus-menerus. Ini ini kalau kita memaksa orang yang mati itu yang mau meninggal ini dengan kalimat syahadat, kadang-kadang dia bisa marah. Jadi kita harus pandai. Harus pandai. yakni untuk kemudian membimbingnya jangan dipaksa. Kadang-kadang malah nanti keluar dari situ ucapan yang jelek. Jadi sebagian mengatakan makruh kalau kemudian dalam keadaan dipaksa dan sebagainya dengan bagus. Bahkan di antara mereka sampai Ya yakni memberikan isyarat. Menampakkan saja memberikan isyarat. Orang-orang yang yang cerdas, yang pandai atau mungkin terbiasa dalam hal ini bisa mengetahui isyarat. Pernah kita sebutkan kisahnya bagaimana? Kisahnya Abu Zur'ah rahimahullah taala al hadis. Gurunya Abdurrahman Ibn Abi Hatim, kawannya bapaknya, ini kawannya Abu Hatim Ar-Razi. Bagaimana waktu itu ketika mau meninggal Abu Zur'ah ini, maka murid-muridnya merasa enggan bagaimana mentalkin guru kita. Seorang paham hadis, mengetahui ilal-ilal hadis bagaimana buku Ilal Ibn Abi Hatim itu penuh dengan ucapannya Imam Abu Zurah. Demikian juga ucapan bapaknya Abu Hatim. Maka di antara muridnya ada yang punya kepandaian. Disebutkan di situ hadis Nabi SAW kita sebutkan tadi hadis Abdul Mas'ud tadi <clears throat> menyebutkan sanad tetapi sengaja disalahkan. Dan gurunya ini Abu Zurah paham. Oleh ada sanadul Hamid ila akhirih kemudian sampai sebelum sampai kepada rawi sahabat ini Abdul bin Mas'ud disalahkan, sengaja disalahkan kemudian Abu Zur'ah dalam keadaan istihdor mau meninggal ini ini mengangkat matanya, membuka matanya, kemudian melanjutkan hadis tadi, membenarkannya sampai kemudian An Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah belum sempat menyelesaikan hadis ini. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Kemudian belum sempat menyelesaikan, beliau meninggal. Meninggal berarti akhir kalimat dia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya ini ini ciri yang pertama. Dan tadi datang di situ hadis Nabi bahwa kita hendaknya untuk mentalkin orang-orang yang mau meninggal itu dengan kalimat syahadat ini. Tapi dengan bagus, jangan kemudian dipaksa karena kadang-kadang malah kemudian marah dan Keluar dari situ sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ciri yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi mengatakan idza aradallahu bi abdin khairan asalahu atau istamalahu. Kalau Allah menghendaki hambanya itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala asalahu disebutkan maknanya adalah apa? Iqbaluhu ala ta'ah. Allah jadikan hamba ini menerima, menuju membiasakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan dia. Ketika walau alam dia rugi ketika masih muda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kehendaki kebaikan dia. Timbul pada diri dia itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia rugi, tidak memenuhi kehidupan dia ketika muda itu dengan taat. Tapi suatu kebaikan sudah. Kemudian dia penuhi masa-masa tua dia itu yang dulu tidak pernah mendatangi masjid. Datang ke masjid membaca Al-Qur'an, dan dianjurkan oleh para ulama bahwa orang-orang ahli hadis kalau nampak pada diri dia itu mulai berubah, maka hendaknya keluarganya itu menyibukkan bapaknya ini untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kalau terjadi agak perubahan-perubahan, ikhtilat, campur baur hafalannya, mudah marah dan sebagainya. Dulu memang masya Allah, mungkin jarh, takdil dan sebagainya. Ketika agak tua, ya ini sesuai dengan apa yang di samping dia. Sudah sibukkan dia itu dengan apa? Dengan baca Al-Quran, untuk bertobat, sholat, suatu kebaikan sudah. Demikian juga orang-orang yang Allah kehendaki ketika masa mudanya mungkin banyak bermaksiat, kemudian Allah kehendaki kebaikan dia, Allah sibukkan dia untuk menuju kepada ketaatan, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ciri yang kedua bahwa dia itu husnul khotimah. Kemudian dia meninggal dalam badan yang bagus. Kemudian berikutnya ciri yang ketiga dari husnul khotimah hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi, hadis sahih Maut disebutkan dalam e, dibahas di dalam bulughul maram. Maut mautul mukmin bi arakil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan arak, dengan keringat yang ada di dahinya, di keningnya, di jidatnya itu. Ya. yakni dia itu mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan di dahinya itu keluar keringat. Sebagian para ulama menggiring atau ingin memberikan pembahasan atau penjelasan kenapa sampai keluar keringat di dahi dia. Ada yang mengatakan <clears throat> ya ini dalam keadaan dia itu yu'alijul maut, menghadapi kematian. Karena Nabi mengatakan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat, sakaratul maut, sesuatu yang berat. Bahkan Nabi SAW itu merasakan dua kali lipat. Ya ini berat waktu itu. Ketika sangat beratnya itu menghadapi kematian, sampai apa? Sampai keluar keringat kemudian meninggal. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya dalam keadaan mudah setelah itu. Pertamanya dalam keadaan sulit sampai keluar keringat, tapi kemudian dicabut dengan mudah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tapi ini sebagian mengatakan terlalu berlebihan. Jadi dia merasa malu, istihya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa malu karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dan sebagainya sehingga sampai keluar keringat. Demikian dikatakan. Tapi yang pertama tadi seolah lebih tepat keluar keringat di dahi dia itu, di jidat dia itu. Karena apa? Karena dia itu waktu itu menghadapi sakaratul maut kemudian dia meninggal sehingga keluar keringat itu. Demikian Nabi mengatakan itu termasuk ciri husnul khatimah. Kemudian yang keempat, di antara ciri-cirinya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syalbani rahimatullah alaih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <clears throat> Mamin muslim yamut. Tidak ada seorang muslim yang meninggal. Tidak ada seorang muslim yang meninggal. Yaum au lailatul jum'ah. Hari Jumat atau malam Jumat. Tidaklah seorang muslim yang itu meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Illa waqahullahu min fitnatil qabr. Kecuali Allah akan melindungi dia itu dari fitnah kubur, siksaan kubur Cobaan, fitnah ini cobaan, cobaan di alam kubur. Allah selamatkan. Menunjukkan dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburan dia itu. Ini termasuk ciri-ciri yang bagus juga. Walaupun kita tidak bisa kemudian memastikan bahwa dia akan menghuni surga atau yang lainnya. Tetapi di sini tanda-tanda bahwa dia dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat, insya Allah kita husnul dan kebaikan pada dia. Demikian juga di malam Jumat dia meninggal Suatu kenikmatan waktu itu. Masya Allah orang-orang soleh. Nas'alullah atau taufiq bima yuhibbu yardo. Untuk mendapatkan ciri-ciri dari orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian juga yang ma'ruf, jadi orang-orang yang di itu meninggal di medan perang. Demikian juga orang-orang yang disebutkan syahid akhirat. Orang yang dia itu kejatuhan batu atau rumah. Demikian juga orang yang sakit perut. Demikian juga orang yang tenggelam, demikian juga orang yang sakit taun wabah. Wabah di daerah dia itu. Maka ini termasuk juga orang-orang mendapatkan insyaallah husnul khotimah. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang masalah husnul khotimah, ciri-ciri orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan ucapan Ibnu Qudamah di dalam Lum'atul I'tiqad. Yani beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwa fitnatul qabr hakun. Fitnah kubur itu adalah benar. Wa su'alu munkar wa nakir hakun. Pertanyaan munkar nakir benar. Wal ba'tsu ba'dal mauti hakun. Kebangkitan setelah kematian itu benar. Disebutkan di sini oleh beliau oleh Syekh Utsaimin. <clears throat> Karena kita masih membahas tentang masalah malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencakup mencabut roh-rohnya orang-orang yang beriman demikian juga orang-orang yang kafir demikian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala maka di situ ketika dia meninggal maka nanti dia akan mengalami fitnah kubur dan itu adalah termasuk akidah kita meyakini fitnah kubur fitnah kubur disebutkan di sini al fitnatu logotan al ikhtibar ini fitnah kubur apa itu fitnah fitnah itu secara bahasa artinya cobaan ujian ikhtibar, ujian. Jadi fitnah itu artinya ujian, cobaan. Wa fitnatul qabr soalul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabihi. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan terhadap mayit tentang robnya, tentang agamanya, demikian juga tentang nabinya. Itu namanya fitnah kubur. Fitnah kubur berarti ujian atau pertanyaan kepada mayit tentang siapa Rob dia, siapa nabinya, apa agamanya. Itu. Jadi fitnah kubur berarti apa? Ujian. Ujian kepada mayit. Ditanya dia nanti, siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? juga perkara ini. Wayasabita bil kitab sunnah dan itu tetap, yakni benar. Di dalam Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalilnya fitnah kubur itu adalah Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di dalam kehidupan dunia, demikian juga di dalam kehidupan akhirat. Ditanya nanti dia akan menjawab. Demikian juga Nabi menyebutkan Al muslim idza su'ila fil qabr syahidah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, Nabi mengatakan bahwa seorang muslim itu apabila ditanya di dalam kuburannya maka dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hmm. Dan di tadi disebutkan adalah mutafakun alih Karena kemudian disebutkan Nabi menyebutkan ya tadi. Hmm. kemudian Sa'usai menyebutkan wasail malakan. Yang bertanya itu dua malaikat. Setelah, setelah kita meninggal dicabut oleh malaikat pencabut nyawa itu berpisah badan kita dengan ruh kita. Kemudian Disebutkan dalam hadis yang panjang Barak bin Azib. Mungkin suatu saat kita sebutkan hadis yang panjang itu. Setelah dia keluar dari badannya, maka kemudian langsung dia naik ke langit, roh yang bagus itu. Kemudian dipanggil dengan nama yang paling bagus yang pernah dia punyai dulu dunia. Mungkin nama-nama dia hijrah dia, ya, itu nama yang dia sukai dulu. Dipanggil nama dia itu, kemudian dikasih minyak wangi, kemudian diletakkan permadani sampai ke langit. Minta izin masuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit dibukakan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembalikan lagi ke alam kuburnya itu. Kemudian ditanya di sini oleh dua malaikat. Berbeda dengan orang kafir. Dalam keadaan dihempaskan, ruhnya dia itu minta izin naik ke atas tidak diizinkan baunya. Baunya adalah sangat busuk, dipanggil dengan nama yang paling jelek yang dulu pernah dia miliki. Dilemparkan ruhnya itu kemudian ke kuburannya. Dan semua yang ditanya oleh malaikat, malaikat dua malaikat. Wasailu malakan Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menyebutkan innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Sungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya sendirian dia. Sebutkan di situ idza mata ibnu Adam taba'ahu salasah. Fayaji isnan wa yabqa wahid. Apabila Bani Adam dia itu masuk kepada kuburan dia diantarkan jenazah dia itu maka yang mengikuti itu tiga. Maka kembali yang dua dan tersisa satu. Bayar c ahluhu wa maluhu. Harta yang dia cintai, istri yang dia cintai, mungkin anak-anaknya, yang dia mengharapkan keluarga dekat dia, orang tua dia. Demikian juga mungkin kawan-kawan dekat dia. Orang-orang yang dia cintai itu pergi semuanya, tidak tersisa. Demikian juga harta yang dia miliki yang dulu ber, pernah dia usahakan akan kembali semuanya. Wayab kawahid maka tersisa satu itu. Ya ini amalan dia itu. Yang akan menemani dia nanti di kuburan. Kalau dalam keadaan yang bagus akan menjadi seseorang yang dalam keadaan bagus perawakannya. Demikian juga di sini Nabi mengatakan, seorang hamba apabila diletakkan dalam kuburnya, watawala anhu ashabahu. Kemudian tawalla pergi, sahabat-sahabat dia itu pergi. Sendirian dia dalam alam kubur itu. Laisal gorib, goribu syami, wal yamani inal goriba, gharibul lahdi wal kafani. Jadi tidaklah orang asing itu yang dia itu orang asing, orang Yaman atau orang Syam yang dia itu tinggal di tempat lain. Atau kita orang Indonesia pergi ke Yaman atau mungkin pergi ke Saudi atau yang lainnya atau ke Syam sendirian tidak ada kawannya. Bukan itu orang asing. Inal ghoriba ghoribul lahdi wal kafani. Sungguhnya orang asing itu yang dia itu asing di dalam lahat yang lahat dia itu. Demikian juga bersama dengan kafan. Ini tawala anhu ashabahu pergi sahabat-sahabat dia cinta itu. Innahu la yasma'u qar'u ni'alihim. Dia mendengar qar gesekan dari sandal-sandal kawan-kawan dia itu. Ini setelah semuanya pergi sampai yang terakhir pergi itu dia meninggalkan dia di alam kubur di itu sampai-sampai dari istihad Amr ibnu As radhiallahu anhu waktu itu beliau mewasiatkan kalau dia meninggal untuk kemudian disembelih di situ apa? ya ini eh, so, duduk di situ sahabat-sahabatnya. Sejak se, ya ini semisal atau sejarah seperti seorang yang membagikan ini onta yang e, sapi atau binatang yang dia itu disembelih di situ. istiadat beliau. Sebenarnya tidak ada bimbingan Nabi SAW. Ini supaya menemani dia mungkin maksudnya. Ya ini ketika kemudian pergi sahabat-sahabatnya itu Qala ya'tihi malakan fayuqidanihi. Maka datanglah dua malaikat. Ini dalilnya. Yang bertanya itu adalah dua malaikat. Maka mendudukkan dia itu, didudukkan kemudian ditanya. Kemudian disebutkan siapa yang bertanya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang nama ini tapi Syekh Albani mensahihkan. Wa ismuhuma dan nama dua malaikat itu mungkar wa nakir. Malaikat mungkar dan nakir. Kamar wahyu Tirmidzi an Nabi Hurairah marfu'an sebagaimana lima materi midi dalam hadis Abu Hurairah dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala Albani hasan bahwa ala syarti Muslim. Al-Bani mengatakan syaratnya adalah hasan sesuai syaratnya Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi siapa nama malaikat yang yang menanya ini namanya mungkar nakir. Sebagian mengatakan tuh Kemudian wasu'alu am. Saya mengatakan dan pertanyaan itu umum lil mukallifin untuk orang-orang mukallafin, orang-orang yang terbebani syariat. Minal muminin wal kafirin sama saja orang-orang mu'min atau orang kafir semuanya ditanya. Wa min hadhil ummah, demikian juga dari umat ini, wa ghairihim atau selain dari umat Islam. Alal qaul as dari pendapat yang benar. Kemudian di antara yang tidak mendapatkan pertanyaan ini, jadi pertanyaan ini semuanya adalah umum. Mukmin, kafir semuanya ditanya. Yang tidak termasuk siapa? Sebutkan di sini oleh Syaikhul Utsaimin. Yang keluar dari permasalahan ini yang dia tidak di, ditanya. Wa yustasna min dalika yang dikecualikan dari ini, tidak ditanya sama sekali. Bahkan dimisalkan seperti jalan istilah kita ini jalan tol, langsung dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan yang sahih bahwa roh orang mukmin itu langsung di di surga. Disebutkan dalam hadis bahwa dia itu makan buah-buahan yang ada di ini pohon-pohon surga. Adapun arwahnya orang-orang yang meninggal itu ditembolok burung-burung yang hijau pergi dimanapun berada. Kita umpamanya kalau pergi ke suatu tempat umpamanya di situ tempat yang indah dan sebagainya ingin untuk kemudian seperti apa burung pergi kemana kemana ya kan tidak terbatas maka demikian orang yang mati syahid maka dia pergi bersama dengan burung itu dimanapun dia berada dia inginkan di surga-surga itu ke pojok sana ke pojok situ kalau kita di dunia tidak mungkin Demikian disebutkan tentang ruhnya orang-orang yang meninggal. <clears throat> Wa min dalika asyahid. Dikecualikan di situ orang yang mati syahid. Di hadis rawahu Nasa'i disebutkan dari hadis, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Demikian juga waman mata murabiton. Demikian juga orang yang dia itu berjaga-jaga fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini hadisnya, kenapa mereka itu tidak mendapatkan pertanyaan di alam kubur? Langsung mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Eh, bukan berarti kemudian masuk dalam surga akhir gitu, tidak. Tapi di sini demikian disebutkan bahwa rohnya orang-orang beriman demikian di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu disebutkan di sini hadis <clears throat> hadis tadi yang disebutkan hadis Imam yang disebutkan dari Imam Nasai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, ini seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ma balul muminin yuftanun fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang mukmin itu di, dicoba, difitnah dikuburnya, kecuali orang mati syahid? Apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kafa bibari koti suyuf ala rosi fitnah. Cukup dengan kilatan pedang-pedang di atas kepala dia itu sebagai cobaan. Seseorang ketika berperang itu, walaupun berbeda-beda keadaan di zaman kita mungkin menggunakan senjata api dan sebagainya. Tidak ada mungkin memakai pedang. Di sini di zaman Nabi Cukup kilatan pedang itu ketika dia takut di dalam peperangan itu di atas kepala dia itu sebagai cobaan. Berat sekali itu waktu itu. Keadaan dalam keadaan apa? E, seakan-akan mau meninggal. Jadi keadaan sangat takut. Maka cukup cobaan dia waktu itu ketika pedang itu di atas kepala-kepala dia, yakni pedang-pedang itu di atas kepala mereka ini sebagai cobaan untuk menggantikan cobaan yang ada di dalam alam kubur. Demikian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini oleh beliau oleh Syaikhul Utsaimin. Adabul qabr au naimi. Siksaan di alam kubur ataupun kenikmatannya. Hakun itu adalah benar, sabitun bidohiril Quran, jelas dari Al-Qur'an. Demikian juga al-hadis, demikian juga ijma di antaranya falaula ida balaqatil hukum maka ketika sampai ruh itu di hulkum tenggorokan, kerongkongan. Wa antum hina idin tandurun dan kalian waktu itu melihat ruh itu. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Ummu Salamah bahwa Nabi mengatakan inna ruh sesungguhnya ruh itu apabila dicabut itu apabila keluar dari badan itu tabahu al-basor. Mata itu mengikuti. Jadi ketika ruh itu keluar ya keluar ya kan maka dia itu apa? Mata itu mengikuti kemana keluarnya ruh itu. Demikian perkataan Nabi SAW. Oleh karena itu kita perhatikan kadang matanya terbelalak. Karena matanya dia itu perhatikan kemana keluarnya ruh itu. <clears throat> Demikian perkataan Nabi SAW. Sungguhnya ruh itu apabila keluar maka mata itu memperhatikan. Mengikutinya. Kemudian juga ayat yang lain fa'amma in naminal muqarrabin farohu wa raihan wa Kemudian disebutkan di sini oleh beliau <clears throat> bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berlindung dari adab kubur. Demikian juga memerintahkan umatnya untuk berlindung dari siksaan kubur. Kemudian beliau sebutkan juga di sini bantahan terhadap orang-orang malahadah. Ini mulahidah, mulahidah ini orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang kafir, menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari tentang siksaan kubur. Mereka mengatakan kenapa mereka e, mengatakan siksaan kubur itu tidak ada, demikian juga fitnah itu tidak ada. Mereka mengatakan bi anana lau nabasna al-qabr lawajadnahu kamahu. Mereka mengatakan kalau kita setelah menguburkan itu kemudian kita bongkar lagi kuburan itu, kita dapati jasadnya sebagaimana asalnya, tidak berubah. Mana itu yang dikatakan dia itu kalau dalam keadaan diadab kemudian dipukul dengan palu yang besar, disempitkan badannya itu oleh bumi. Tidak ada, tidak ada pengaruhnya. Ini alasan mereka. Kalau dibongkar kubur itu ternyata sebagaimana asalnya tidak ada perubahan. Maka disebutkan di sini oleh beliau bantahan yang pertama adalah dalalatul kitab wa sunnah wa ijma. Ya, ini sudah. Ini dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma. Demikian juga kalau kita membaca Al-Qur'an itu, Sifat orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi mereka itu beriman terhadap perkara-perkara yang gaib yang tidak mereka lihat. Sudah, itu namanya orang beriman. Kemudian kalau mereka tidak menerima, bantahan yang kedua adalah inna ahwalal akhirah la tuqas bi ahwali dunia. Yani keadaan-keadaan di akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan-keadaan dunia, tidak bisa disamakan. Ya kan? Tidak bisa. Falaisal adab awin naim fil qabr kal mahsus di dunia. Tidaklah siksaan di kuburan demikian juga kenikmatan itu sesuatu yang dirasakan sebagaimana di dunia. Hmm. Kemudian disebutkan juga di sini apakah seseorang yang dia itu di dalam alam kubur siksaannya itu yang menerima itu badan saja atau ruh saja atau bagaimana? Ya ini kalau seseorang itu umpamanya kita meyakini tentang ada ada kubur, kenikmatan dari alam kubur, dan dia nanti seperti seorang yang dia itu tidur ketika Disebutkan ketika malam pengantin, atau misalnya aris. Seperti itu. Demikian juga nanti ditunjukkan pada diri dia itu kedudukan dia di surga. Itu bagi orang-orang yang soleh. Didatangi oleh orang dalam keadaan yang wajahnya bagus. Kemudian juga sebutkan harum dan sebagainya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Siksaan yang dialami orang-orang kafir disempitkan kuburannya itu. Sekarang permasalahannya apakah dia itu dirasakan oleh badan saja Kan dia sudah berpisah tadi dengan badannya atau rohnya atau bagaimana? Sebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin perkataan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Syaikh Islam Ibnu Taimiyah sebutkan di halaman 114 ini di syarah Lumatul Iqtiqad. Madhabu salafil ummah madhab dari ulama salaf wa imatiha demikian juga imam-imamnya imam-imamnya ini ucapan Ibnu Taimiyah pendapat salafus soleh demikian juga imam imam mereka anal adab awin naim sungguhnya siksaan atau kenikmatan itu yahsulu liruh liruhil mayit menimpa rohnya mayit roh roh tadi yang kita sebutkan yani benda yang lembut tadi yang bergerak tadi disebutkan oleh Ibnu Abil Is tadi itu dirasakan oleh roh demikian juga badani demikian juga badan dia itu <clears throat> wa ana ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan ruh itu masih tersisa setelah berpisah dengan badan. Munakamah dalam keadaan mendapatkan nikmat atau mu'adzabah atau mendapatkan siksaan. <clears throat> Jadi siksaan demikian juga kenikmatan itu menimpa apa? Menimpa badan juga. Ini badan demikian juga ruh. Dan sesungguhnya ruh setelah berpisah dengan badan itu mendapatkan kenikmatan juga dan mendapatkan siksaan. Wa anha tattasilu bil badan. Sesungguhnya dia itu bersambung dengan badan lagi. Ahyanan kadang-kadang. Payah sululahu ma'aha an-naim awil adab. Maka timbul bersama dengan badan itu kenikmatan atau sisaan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Yang merasakan, yang merasakan badan dia, demikian juga ruh dia merasakan. Kadang-kadang badan itu bercampur dengan ruh tadi. Jadi menunjukkan juga kadang-kadang berpisah. Kadang-kadang berpisah, ya enggak? Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ruhnya itu bersama orang-orang mati syahid itu bersama dengan burung-burung, ditambolok burung-burung itu yang hijau. <clears throat> Banyak itu dalam uh, Al-Qur'an disebutkan tentang orang-orang yang mati syahid. <clears throat> Jadi dia apa? Ruhnya itu yang berjalan. Ya kan? Juga disiksa dengan badan itu. Disempitkan dia itu. Berarti kadang-kadang antara ruh dengan badan itu bersatu, kadang-kadang berpisah. Demikian. Ya, demikian perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga disebutkan di sini tentang malaikat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis Aisyah radhiallahu anha disebutkan di situ hadis Aisyah radhiallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari apa dia itu diciptakan? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah tadi Imam Muslim, "Khuliqatul malaikah min Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan, demikian juga diciptakan jin Sebutkan oleh para ulama kalimat-kalimat yang belakangnya itu adalah nun ya seperti itu ini jim dan nun itu kebanyakannya dari perkara-perkara yang goib demikian mereka mengatakan kalimat jan jin demikian juga jannah ini perkara-perkara yang goib mereka mengatakan seperti itu sebagiannya wa khuliqa al jan min marijin nar sesungguhnya diciptakan jin itu dari apa dari luapan api dari api. Jadi jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa Diciptakan Adam itu dari apa yang disifatkan pada kalian itu dari dari tanah. Subhanallah karena banyak sekali. <clears throat> perkataan waktu itu perkataan syaitan mengatakan khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api dan engkau menciptakan dia itu dari tin dari tanah. Jadi manusia Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian juga disebutkan jumlah para malaikat disebutkan di dalam usul salasa syarah yang ditulis oleh Syaikhul Utsaimin disebutkan al malaikah karena kita masih berbicara di sini bahwa mencabut itu adalah malakul maut dan malakul maut itu termasuk dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al malaikah Alamun goibi. Malaikat itu adalah alam yang goib, tidak kita melihatnya. Kadang-kadang kita mampu. Kalau Allah mengizinkan untuk melihat malaikat. Dalilnya banyak. Bagaimana waktu itu malaikat Jibril Beliau berwujud dalam keadaan seorang manusia ketika mengajari para sahabat waktu itu tentang Islam. Demikian juga rukun iman, demikian juga ihsan. Tanda-tanda hari kiamat. Hadis ma'ruf itu, hadis Umar bin Khotob yang disebut oleh Imam Muslim. Dalam bentuk waktu itu malaikat Jibril seperti dihnya Al-Kalbi. Seorang sahabat yang punya wajah yang bagus. Demikian juga ya ini banyak waktu itu beliau e, mendatangi Nabi ketika disebut dalam hadis Abu Dar Al-Ghifari dan yang lainnya. Jadi itu alam goib tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bisa seorang untuk melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makhlukun mereka itu makhluk abidun lillah yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya kekhususan untuk diibadahi. Hmm. Kemudian disebutkan wahum adadun kasir. Mereka para malaikat itu jumlahnya banyak. La yuhsihim ilallah. Tidak ada yang menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Biki Satul Mi'raj ketika disebutkan di situ Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu dan waktu itu beliau melakukan isra perjalanan malam dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa kemudian naik jadi kisah waktu itu beliau dibawa naik bersama dengan malaikat Jibril Disebutkan dalam potongan hadis itu, anda Nabi saw. rufi alahul bait al makmur Bahasungguhnya Nabi saw. dinaikkan untuk beliau itu al-baitil al makmur baitul makmur, rumah yang makmur, yang ramai, yang di yang diramaikan. Fis sama, ini baitul makmur demikian. Fis sama di langit. yusolifihi, ini sholat di situ di baitul makmur itu ketika beliau dinaikkan waktu itu, beliau melihat waktu itu perhatikan di situ Sholat padanya itu. Kula yaum setiap hari sab'una alf malak. 70 ribu malaikat. Setiap hari 70 ribu malaikat. Ida kharaju lam ya'udu ilahi. Apabila sudah keluar tidak kembali lagi. Setiap hari. Mulai dari awal. Sampai nanti hari kiamat. Padahal satu malaikat saja bagaimana Nabi SAW waktu itu ketika beliau melihat malaikat Jibril dalam keadaan yang sebenarnya karena pertama kali dalam bentuk seorang manusia kemudian dibacakan surat yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu surat A'la bagaimana waktu itu ketika malaikat Jibril di pertemuan yang kedua setelah pertemuan yang pertama Nabi SAW pertama rasa takut beliau sampai khasitu ala nafsi beliau takut terhadap dirinya yakni untuk gila dan sebagainya takut terjadi sesuatu dan tidak mungkin Waktu itu takut Kemudian tidak ada lagi wahyu. Dan Nabi menunggu waktu itu disebutkan sampai dua tahun. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya sampai memenuhi ufuk waktu itu. Dalam keadaan malaikat Jibril duduk di atas kursi memenuhi ufuk itu satu malaikat saja. Kemudian turun, turun ayat Al-Mudathir. Ya ayyul mudathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, kum berdirilah. Fa'andir berdakwahlah. Jadi Nabi SAW nubia, bukan dalam surah salasa itu nubia diangkat sebagai seorang nabi dari surat ala ala tadi, Iqra bismi ladzi Kemudian wa ursila bil mudathir, beliau diutus, ditunjuk sebagai seorang rasul, bahkan sebagai orang yang paling mulia dari para nabi dan para rasul bil mudathir dengan surat Al-Mudathir tadi. Qum fa'andir berdirilah dan berilah nadarah peringatan, berdakwah. <clears throat> Ya, ini Malaikat satu saja tadi malaikat Jibril besarnya seperti itu. Bagaimana di sini? Dalam keadaan 70 ribu malaikat setiap hari apabila mereka keluar tidak kembali lagi. Lam yaudu ilahi akhar ma'alaihim. Ya, tidak kembali lagi. Akhir ma'alaihim. Tidak kembali lagi. Menunjukkan banyak jumlah mereka ini. Kemudian beliau menyebutkan di antara keimanan kepada malaikat adalah beriman tentang wujud mereka, adanya mereka, demikian juga tugas-tugas mereka, demikian juga nama-nama mereka. Ini pembahasan kita tentang keimanan kita terhadap malaikat maut yang mencabut roh-rohnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian disebutkan tentang masalah roh. Mereka para ulama membagi di situ ada tiga. Jadi kadang kita mengetahui di situ ada nafsu mutmainnah, demikian juga nafsu lawamah, demikian juga ammarah. Sebutkan di halaman 610 di sini oleh Ibnu Abdul Is, waqad waqa'a fi kalami katsir minan nas ana libni Adam salasa angfus. Untuk manusia itu mempunyai dua jiwa, dua roh. Mutmainnah, lawamah wa ammarah. Ini tiga. Karena di Al-Qur'an disebutkan Ya ayuhan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Disebutkan dalam tafsir <clears throat> Ibnu Katsir kisah yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq waktu itu. Jadi sebagian masyarakat hadis ini. Waktu itu Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ini, yani bahwa orang-orang uh, yang beriman itu nanti akan diucapkan di sini, ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Maka beliau mengatakan alangkah indah ya Rasulullah apabila seorang ketika meninggal kemudian mendapati ucapan ini. Maka Nabi mengatakan innahu satu qalu laka jadi Nabi berkata kepada Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya kalimat ini akan diucapkan kepada engkau ketika kamu meninggal. Ini ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini nafsu al-mutmainnah. Kemudian ada lagi di surat Al-Qiyamah, wala uksimu bin nafsi lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa lawamah. Apa ini lawamah yang saya Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 53 disebutkan innal nafsa la'amaratun bisu sesungguhnya jiwa itu ruh itu memerintahkan kepada kejelekan. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau mendudukkannya wa tahqiq dan yang benar setelah diteliti annaha nafsun wahidah itu jiwa satu. Masing-masing dari jiwa kita ini bisa masuk kepada salah satu dari jenis tiga ini. Tidak berarti ini di situ ada tiga jiwa tidak. Tetapi itu jiwa yang satu. Laha sifat, tapi mempunyai sifat-sifat. Setiap kita mungkin untuk jiwanya itu masuk kepada salah satu dari tiga ini. Bagaimana urutannya disebutkan di sini? Fahya amaratun bisu. Jiwa yang dia itu jelek, pertama memerintahkan kepada kejelekan. Inilah makna amaratun bisu. Jadi di sini didudukkan ruh itu ada ruh mutmainnah. Ada lawamah, ada amarah yang pertama adalah amarah ini, yakni amarah atau bisu, memerintahkan pada kejelekan. Sebutkan ada mengusul iman karena tidak ada keimanan waktu itu. Faida aradaha al iman. Jadi pertama jiwa itu amarah. Apa itu amarah? Memerintahkan, memerintahkan yang jelek. Ini jiwa yang pertama adalah jiwa yang dia itu memerintahkan pada yang jelek. Apabila tidak ada keimanan pada diri dia itu, maka jiwa dia itu adalah jiwa yang jelek. Memerintahkan pada yang jelek. Sebagaimana waktu itu disebutkan dalam surat Yusuf. Ketika kejadian waktu itu Nabi Yusuf diajak oleh perempuan-perempuan itu, pertama oleh Muratu Aziz, kemudian oleh <clears throat> orang-orang yang perempuan-perempuan yang datang ke rumah dia itu juga. Kemudian sebutkan kalimat ini, inna nafsal amaratun bisu, sungguhnya jiwa itu sungguh mendorong kepada kejelekan. Yaitu bagaimana jiwa yang amaratun bisu ini ketika dia itu tidak ada keimanan atau kurang imannya, memerintahkan kepada jelek. Itu jiwa yang demikian. Faida aradaha al-iman apabila melawannya itu iman, syarat lawamah, maka dia menjadi tercela. Maksudnya tafalu dam tsumma talumu sahibuha. Mananya lawamah yakni mencela dalam artian apa? Kalau ada keimanan maka dilawan. Dilawan perintah jelek ini dilawan. Karena ketika dia terjatuh kepada dosa, maka dia mencela diri dia. Ini lawam, lawam dari laum, jadi mencela. Jadi jiwa lawamah wala uksimu bin nafsi lawamah dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela maksudnya waktu itu dari perintah jelek tadi kemudian dilawan dengan keimanan kemudian dia terjatuh kepada dosa maka jiwa dia itu adalah jiwa yang yang mencela mencela diri dia itu jadi demikian mana lawamah kalau tadi amaratu bisu yakni asalnya kalau tidak ada keimanan, memerintahkan kepada kejelekan. Kalau kemudian ada keimanan, dilawan. Kalau terjatuh kepada kemaksiatan, berarti dia itu jiwanya tercela, mencela perbuatan dia itu. Watalumu bainal fi'il wa tark. Demikian juga dia mencela dari perbuatan dia itu dan untuk kemudian meninggalkan. Kemudian keadaan yang paling bagus faida qawiyal iman apabila ternyata jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan ini imannya lebih kuat sorot mutmainnah maka menjadi jiwa yang tenang. Jadi demikian urutannya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> mengatakan di sini katakan sahih, sebagaimana Imam Ahmad, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyatuhu fa mu'min. Barang siapa kebaikan dia itu membuat senang dia dan membuat sedih dia itu, kemaksiatan itu, itulah orang yang mukmin. Berarti apa itu? Seorang yang imannya masih bagus. Imannya yang masih bagus ketika jiwanya itu mendorong kepada kejelekan, kemudian dilawan, maka ini seorang mukmin. Inilah yakni nafsu mutmainnah. <clears throat> Demikian belum menyebutkan tentang permasalahan ini. Kemudian kita akan baca sedikit qauluhu disebutkan di situ di matan akidah tahawiyah setelah menyelesaikan tentang pembahasan tadi tentang malaikat maut yang mencabut ruh-ruh orang yang beriman demikian juga orang-orang kafir demikian juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau rahimahullahu taala, "Wa bi adabil qabri" dan kita beriman terhadap siksaan alam kubur. Alam barzah. Barzah itu awalnya alam yang membatasi kita, membatasi hidup kita dengan kematian. Jadi kalau kemudian kita dicabut, maka kita akan masuki alam barzah. Masuk kita. Sudah keluar dari alam kehidupan ini. Kita beriman tentang adab kubur ini tadi. Iman kana lahu ahlan bagi orang yang memang berhak ahlinya. Dan iman kana lahu ahlan bagi orang yang memang ahlinya, memang pantas untuk kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para ulama mengatakan bahwa siksaan kubur itu termasuk dari mulakhisat al-adab, yang meringankan. Yukhafif meringankan siksaan juga. Di antara hal-hal yang bisa meringankan dosa-dosa kita itu seperti apa kita menuju ke masjid, dihapus kesalahannya, demikian juga musibah, demikian juga kesabaran dan sebagainya. Di antara yang lain adalah siksaan yang dalam alam kubur itu. Siksaan dalam alam kubur itu termasuk juga bagi orang yang beriman itu mengurangi adab dia. Walaupun kita tidak boleh untuk kemudian meminta untuk disegerakan siksaan itu. Sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim waktu itu. Hmm. Kemudian ketika beliau membimbingkan sahabatnya waktu itu sampai sampai badannya seperti burung, saking kurusnya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW ternyata dia itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar ditepatkan siksaannya itu di dunia dengan harapan nanti ketika di akhirat itu tidak mendapat siksaan. Kemudian Nabi SAW memberikan doa itu. Robana ati nabi dunia hasanah, wa akhirati hasanah, wakin ada benar. Jangan itu kemudian dengan alasan supaya tidak tersisa nanti, kemudian supaya disegerakan. Sisaan di dunia tidak mungkin, tidak mampu. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat ini, sampai menjadi badannya itu kurus. Kemudian Nabi memberikan doa tadi. Memang adab kubur itu termasuk hal-hal yang bisa mengurangi sisaan hamba tersebut nanti di akhirat. Ini setelah uh, wukuf ini di padang mahsyar dan juga nanti melewati sirat dan sebagainya menjadi lebih ringan memang sisaan itu bagi seorang yang mukmin jadi kita beriman terhadap adab kubur bagi orang yang pantas mendapatkannya wa soal mungkar wa nakir demikian juga pertanyaan mungkar nakir tadi kita sebutkan fi di kuburan dia an rabbihi wa dinihi wa nabihi tentang rob dia demikian juga agama dia demikian juga nabinya dari hadis ini, hadis Barak bin Azib semua dari Nabil Iz di sini, anil Barak bin Azib hadis yang panjang. Radhiallahu anhu, bin Azib radhiallahu anhu disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Abu Daud, Imam Nasai dan sebagainya. Pertanyaan tiga perkara ini tentang siapa Robnya, demikian juga siapa nabinya, demikian juga agamanya ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dijadikan buku apa? Al-Usul As-Salasa. Yani Usul sah tiga pokok landasan itu itu adalah membicarakan tentang masalah ini. Ini pertama adalah ma'rifatu rabbih, demikian juga ma'rifatu dinil Islam bil adillah, demikian juga ma'rifatu Nabi Muhammad SAW. Dari situlah beliau dari hadis ini tadi, walau alam membuat buku usul sah buku yang sangat bagus itu. Ya ini mereka itu akan nanti akan ditanya oleh mungkar dan nakir bahwa malaikat ini dikuburnya tentang Rabbnya, agamanya, demikian juga nabinya. Alama ja'at bihil akhbar. Atas apa yang datang padanya khobar-khobar, hadis-hadis. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ani sahabah ridwanullah alaihim demikian juga para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan kepada mereka. Apa yang datang dari Nabi demikian juga dari para sahabat Ya ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah goib. Mereka para para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang mauquf, hadis-hadis yang dia itu berhenti bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ucapan para sahabat. Kalau dia itu berkaitan dengan masalah goib, berkaitan dengan masalah yang tidak mungkin akal masuk padanya, maka hukumnya hukum rafa. Ya ini itu adalah seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah. Oleh karena itu alam di sini beliau memasukkan di sini. Apa yang datang padanya Nabi, demikian juga apa yang datang padanya dari para sahabat. Dan dari perkara-perkara ucapan mereka para sahabat yang itu adalah tidak mungkin. Tidak mungkin dari akal pikiran mereka. Perkara yang goib, demikian juga mereka kemungkinan tidak mengambil dari Israiliyat, ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. Maka hukumnya itu adalah seakan-akan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mereka mencontohkan ucapan Abdul bin Abbas Rasulullah anhuma bahwa kursi itu adalah maudik kodamai rahman. Ini itu adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sebagian bicaraan tentang masalah itu. Itu ucapan Abdul bin Abbas tidak mungkin di situ apa? Dari akal pikiran beliau. Oleh karena itu mereka mengatakan ini adalah seakan-akan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah demikian mereka menganggap itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu permasalahan ini baik yang datang dari Nabi atau yang datang dari para sahabat maka kita mengambilnya. Kemudian nanti akan dibahas setelah itu wal qabr raudhatun min riyadil jannah. Allah musta'an. Kuburan itu adalah mungkin adalah kebun dari kebun-kebunnya surga au khufratun min khufari niron atau itu adalah kubangan dari galian-galian api neraka. Mungkin itu adalah Kuburan itu mungkin bagi seorang itu menjadi kebun dari kebun-kebunnya surga. Atau di situ adalah lubang dari lubang-lubangnya api neraka. Sampai di sini insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta